Bahwa dosa menyebabkan terhinanya seorang hamba. Kata Muqayyim rahimahullah, wa minha dan diantaranya, annal ma'asiyata sababun lihawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ainih. Dan diantaranya adalah bahwa kemaksiatan menyebabkan kehinaan bagi seorang hamba kehinaan di sisi Rabbnya kehinaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wasuqutihi min ainih dan jatuhnya dia di mata Allah subhanahu wa ta'ala berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah hanu alaih fa'asawh walau azzu alaihi la'asamahum Karena mereka itu hina, rendah di sisi Allah, akhirnya mereka bermaksiat. Walau azzu, kalau saja mereka itu mulia, terhormat di sisi Allah SWT, la'asamahum. Niscaya mereka terlindungi dari kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi karena mereka orang-orang rendah, karena mereka orang-orang hina, maka mereka berdosa. Sudah sepantasnya. Bagi seorang mukmin untuk malu berbuat dosa. Sudah sepantasnya bagi seorang mukmin malu untuk berbuat dosa. Karena itu kerendahan, kehinaan. Akan jatuh dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan rendah, terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hanal 'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Dan ingat kalau seseorang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak akan ada yang bisa memuliakannya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 18? ومن يهن الله فما له من مكرم Siapa yang Allah hinakan dia maka fama lahu min mukrim maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya harta tidak memuliakannya kedudukan tidak memuliakannya pakaian mewah tidak memuliakannya tetap terhina kalau Allah sudah hinakan dia, maka nggak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Wa in azzamahumun nasu fil zahir lihajatihim ilaihim au khaufan min syarrihim walaupun mungkin dihormati oleh beberapa manusia secara dohirnya saja biasanya karena mereka punya hajat-hajat keperluan-keperluan keinginan-keinginan atau karena takut dari kejahatannya dan kejelekannya. Ada yang mencari kemuliaan dengan kekuatan. Berani lawan saya, awas. Ya. Kata preman kampung. Siapa yang mau mati silahkan menantang saya. Semua orang takut. Semua orang tunduk. Kalau dia lewat, semuanya menghormati. Baik, apakah itu kehormatan? Hada zahir. Itu dalam dohirnya saja. Di batin mereka, ini orang, na'udzubillah. Semuanya menghinakan, semuanya merendahkan. Kenapa kok mereka tunduk-tunduk takut-takut? Ya karena takut kejahatannya, takut kejelekannya. Sehingga mereka tunduk. Padahal hati mereka sama sekali tidak memuliakan. Di belakangnya membicarakan kejelekannya, bahkan selalu dibahas ini orang gimana caranya supaya pergi dari kampung kita. Nggak, nggak dimuliakan sama sekali. Di hati-hati manusia. Ada yang ingin kemuliaan dengan hartanya. Kaya raya. Siapa yang menghormati saya? Saya kasih. Harta. Padahal orang ini syar, asi, zalim, ahli maksiat. Tapi kalau orang yang muji-muji dikasih uang. Yang nyanjung-nyanjung, menghormati, kasih bantuan. Kasih dana, kasih ini, kasih itu. Karena kaya raya. Maka sekian banyak orang menghormatinya. Fil Pada dohirnya saja. Batinnya cuma butuh uang. Di belakang, kabar berapa? Ini orang tidak pantas dihormati begini-begini di belakangnya begitu. Ya. Saya cuma pengen keuntungan saja. Ya. Ini khonidin azakumullah kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa in azzamahumun nasu zahir walaupun mungkin dihormati secara zahirnya karena hajat-hajat kepentingan mereka biasanya para ABS asal bapak senang Para ABS ini selalu, oh iya pak, iya pak, iya pak, oh bapak paling hebat, bapak paling pinter, bapak paling alim, bapak paling bijak ya, di hadapannya. Yang penting bapak senang dan dapat uang, selesai. Ya. Di belakang tidak punya penghormatan sama sekali. Dia lecehkan, dia tertawakan, dia bikin bahan olok-olok. Ya. Au khaufan min syarrihim. Atau karena takut dari kejahatannya tetapi di hatinya fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanu. Ternyata mereka di hati-hati masyarakat, di hati-hati manusia menjadi orang yang paling rendahnya, yang paling hina, yang sangat dilecehkan. Semuanya dalam hatinya punya rencana-rencana jelek. Ya. Kalau saya berkuasa, awas dia. Ya. Saya injak-injak nanti nggak ada yang suka. Hina di hati-hati manusia. Wa minha anna al-'abda la yazalu yartakibu al dhanba hatta yaghuna 'alayhi wa yasghura fi qalbih. Dan termasuk kehinaan adalah ketika seorang hamba berbuat dosa dan la yazalu dan terus-menerus berbuat dosa hatta yahuna dzan wa yasghur fi Hingga akhirnya dosa itu terasa kecil, terasa ringan, terasa enteng di hati dia. Ini pun sudah mulai orang ini rendah, terhina. Orang mulia, kalau dia tergelincir sedikit saja, merasa dia berbuat sesuatu yang mengerikan. Saya telah berbuat dosa. Astagfirullah. Saya telah berbuat salah. salah. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Begitu. Itu orang mulia. Tetapi orang yang berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. La yazalu yartakibu dhanb. Terus menerus berbuat dosa. Hatta yahun. Hingga terasa ringan dosa itu. Wa yasgur terasa kecil fi qalbi. Di hatinya. Ini sudah tanda-tanda kehancuran. Zalika alamatul halak. Ini adalah tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kebinasaan. Fa inna dzanba kullama saghura fi 'ainil 'abd azuma indallah. Karena dosa itu semakin kecil di hati seseorang, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ucapan ulama ini. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dosa semakin kecil di hati seseorang, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena yang namanya dosa ada dua macam. zahir dan batin. Dosa yang zahir adalah perbuatan-perbuatan yang terlihat. Ya. Tetapi ada dosa yang batin yang tidak terlihat. Apa itu? Meremehkan syariat Allah. Meremehkan agama Allah meremehkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Ayuhuma a'zam, mana yang lebih besar? Yang pertama apa yang kedua? Perbuatan dohirnya dia berbuat dosa atau hatinya meremehkan. Mana yang lebih besar? Hati yang meremehkan. Maka kalau sudah hatinya merasa enteng dengan dosa, berarti dia sudah jatuh ke dalam meremehkan dosa. Maka semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama saghura fi ainil abd setiap dosa itu terasa kecil pada seorang hamba, mengentengkan, meremehkan, maka di sisi Allah semakin besar. Semakin besar. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi dan juga dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa Seorang mukmin, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan itu adalah akarnya gunung yang akan menimpa dia. Ini yani gunungnya di atas dia, ya, menjulang ke atas dan aslunya aslul jabal ini di kepala dia yakhafu an yaqa'a alai yang dia khawatir akan menimpanya ini dosa sebesar ini akan menimpa saya itu ketakutan mereka orang mukmin memandang dosa begitu besar begitu mengerikan seperti akan kejatuhan gunung itu orang mukmin wa innal fajir adapun orang fajir yara dhunubahu kadubabin waqa'a ala anfih Adapun seorang yang fajir melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadha Faqala biyadaihi biyadihi kemudian dia berkata dengan tangannya seperti ini. Fatar, kemudian terbang. Dianggap remeh seperti lalat, lalat yang hidup hinggap di hidungnya, kemudian dia gerakkan tangannya seperti ini, kemudian terbang. Itu fajir. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti siapa yang melihat dosa begitu besar dan mengerikan? Orang mukmin. Semakin tinggi imannya, semakin melihat dosa begitu besar. Semakin kurang imannya, semakin menganggap dosa itu ringan, kecil. Semakin rendah lagi imannya, semakin meremehkan dosa. Ah, nggak apa-apa. Ini kan begini, ini kan begitu. Ini dosa-dosa kecil. Insya Allah besok diampuni. Ini kan bukan dosa syirik. Loh ini besar, walaupun besar, tapi kan bukan syirik. Nah apa-apa, sekali-kali. Ringan sekali di mata dia, di hati dia. Berarti dia memang imannya sangat-sangat-sangat lemah sekali. Dalam riwayat yang lain, dari sahabat ini, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada yang di bawahnya. Artinya yang di bawahnya sahabat, tabi'in. Antum Tarawna Kalian melihat dosa-dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungmu. Fataf'al biyadika hakadha. Engkau lakukan dengan tanganmu seperti ini, kemudian lalat itu terbang. Wallahi dosa yang sama kami melihatnya di zaman kami. Ini para sahabat. Seperti gunung yang akan menimpa kami. Kenapa ada perbedaan apa sebab perbedaan tersebut? Kenapa kalian menganggapnya seperti lalat sedangkan kami menganggapnya dosa itu seperti gunung yang akan menimpa kami? Karena para sahabat lebih tinggi imannya. Sehingga lebih takut kepada dosa-dosa. Sehingga mereka melihat dosa begitu besar. Adapun orang-orang yang kurang imannya menganggap remeh dosa-dosa. Dan ini makna ucapan tadi kullama saghura fi qalbil 'abd selama atau setiap dosa semakin kecil di hati manusia maka akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibalik? Apakah bisa dikatakan mafhum mukhalafahnya? Bisa. Ya. Semakin besar di hati seorang hamba satu dosa, maka itu di sisi Allah semakin kecil. Berarti hamba ini punya rasa takut kepada aku. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa takut dengan dosanya, maka itu semakin kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki khaufullah, memiliki iman dalam hatinya. Mereka mereka yang meremehkan dosa, berarti dia tidak punya khaufullah atau sangat-sangat sangat kecilnya. Faslun, pasal berikutnya. Syumudzunub. Yang berikutnya dari kejelekan dosa-dosa adalah syumudzunub akibat jelek dosa atau syu'um biasa diterjemahkan kesialan. Hanya saja kesialan itu tidak tergantung pada benda-benda tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lau kana syu'mu lakana fi thalath. Kalau ada kesialan itu, niscaya itu ada pada tiga perkara saja. Kalau ada kesialan pada kendaraan, pada istri, dan pada rumah. Laukana syu'mu. Kalau ada kesialan itu. Tapi tidak ada. Yang dimaksud syu'um di sini adalah dengan adanya dosa-dosa kemaksiatan itu nanti kejelekannya akan terasa di mana-mana. Akan terasa di rumahnya, akan terasa di anaknya, akan terasa di kendaraannya, akan terasa pada sekian masalah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa minha anna غيره minan nasi wad dawabi ya'udu alaihi syu'mu Di antaranya, di antara kejelekan dosa adalah bahwa orang lain dari manusia, bahkan binatang-binatang ternak atau yang lainnya akan terpengaruh kesialan dosa atau akan terpengaruh jeleknya dosa Fayahtariq huwa wa ghairuhu. Maka akhirnya dia akan terbakar dan lainnya dan orang-orang lainnya dengan kejelekan dosa tadi dan kedoliman-kedoliman. Sehingga para ulama menyatakan sungguh aku berbuat satu dosa. Aku melihat kejelekannya, akibat jeleknya pada istriku, pada anak-anakku, pada kendaraanku, ini menunjukkan bahwa dunub memiliki syu'ub, memiliki kejelekan. Yang kadang-kadang terasa pada yang di sekitarnya, bukan hanya pada yang berbuat. Ini yang berbuat, yang lain ikut terkena jeleknya. Terkena bau busuknya, terkena racunnya, terkena berbagai macam akibat-akibat jelek. Apa yang Allah ancamkan? واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة takutlah kepada satu bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Apa maknanya? Tidak khasah, tidak khusus orang zalim saja. Kalau ditimpa adab dan malapetaka yang kena semuanya. Akibat orang-orang zalim yang ada di situ maka orang-orang mukmin ketakutan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan adab kami bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan timpakan kepada kami bencana bima fa'ala sufaha'u minna. Karena apa yang dilakukan oleh para sufaha, orang lain yang berbuat dosa, orang mukmin ketakutan. Orang lain yang berbuat dosa, orang mukmin ketakutan. Khawatir Allah turunkan adab di sini dan saya kena begitu melihat fitnah kaum mukminin dengan kaum mukminin berperang demi Allah beberapa sahabat lari ke gunung-gunung aku takut adab aku takut turun adab ketika terjadi pertikaian fitnah mukmin dengan mukmin menghunuskan pedangnya berlarian mereka aku takut turun adab aku takut turun adab kan kamu nggak ikut Walaupun gak ikut, Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah pada satu fitnah bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian akan ditimpakan secara merata. Kalau kamu di atas sebuah kapal kemudian ada yang melobangi kapal, apakah kamu diam? Ya. Itu kan urusan dia yang berbuat dosa. Saya enggak. Jahat enggak, ber, enggak melubangi kapal, dia yang melubangi. Tapi kalau tenggelam kamu ikut tenggelam. Tetangga dengan tetangga lainnya membuang sampah di saluran air. Itu kan dia, saya sih enggak. Tapi kalau banjir, rumah itu saja yang banjir atau sekampung. akan dirasakan oleh semuanya. Itu namanya syu'mud dhunub. Syu'm dhunub. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innal hubara tamutu fi wakriha min dhulmi dhalim. Hubara disebutkan sejenis burung yang lehernya panjang. Allah Ta'ala alam. Apakah bangau atau sejenisnya. Itu mati di sarangnya karena perbuatan zalim orang yang zalim. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Syumud dhunub. Syum adzunub. Sungguh burung-burung itu mati di sarangnya karena akibat jelek dosa-dosa manusia. Begitu berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, Allah tahan hujan. Allah tahan hujan. Kering, panas, panas yang luar biasa. Sehingga burung-burung tadi mati. Apa sebabnya? Sebab turunnya adab adalah dosanya orang-orang tadi. Kata Abu Hurairah, "Innal hubara latamut fi wakriha." Sungguh burung-burung itu mati di sarang-sarangnya min dhulmi zalim karena sebab kezaliman orang-orang yang zalim. Hati-hati. Hati-hati dari syu'mud dunu. Berkata Mujahid rahimahullah, "Innal bahaim tal'anu 'usata bani Adam idza ishtaddat as-sinah." Sungguh Binatang-binatang ternak melaknat ahli maksiat. Binatang-binatang ternak melaknat ahli maksiat dari anak Adam. Idza ishtaddatis sunnah. Kapan itu binatang-binatang tadi melaknat ahli maksiat dari anak Adam? Ketika tertahan hujan. Idza ishtaddatis sunnah sanah kalau sudah tahun semakin dahsyat panasnya, paceklik, kering, maka binatang-binatang tadi menyalahkan manusia. Ini karena dosanya anak Adam. Semoga Allah melaknat mereka. Takul binatang tadi berkata, Hada bisyu'mi ma'siyati bani Adam. Ini adalah karena akibat jelek dosanya anak-anak Adam. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية قال عكرمة بركات عكرمة رحمه الله دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا المطر بذنوب بني آدم منعنا القطر من ذنوب بني آدم Katanya krimah bukan hanya binatang ternak. Binatang-binatang melata di muka bumi seluruhnya. Wahawamuha. Dan binatang-binatang buasnya. Bahkan sampai serangga dan kalajengking. Semuanya berkata. Muni'na al-qatra. Kita terhalang dari hujan. Karena dosa-dosanya anak Adam Perhatikan yang khanibidun azakumullah. Ya. Syukmud dunub, jeleknya dosa. Menyebabkan burung-burung mati di sarang-sarangnya. Binatang-binatang mati kekeringan. Akhirnya mereka melaknati anak Adam. Fala yakfihi Maka tidak cukup hanya dengan balasan dosa-dosanya ahli maksiat ini mendapatkan tambahan tambahan kejelekan. Apa itu? Laknatnya binatang-binatang tadi, binatang buas, binatang ternak, binatang melata, serangga-serangga, burung-burung semuanya menyalahkan anak Adam. maka tidak mencukupi hanya dengan balasan dosanya. Hatta yabu abi Manda dan balahu. Sampai mereka pun mendapatkan tambahan kejelekan. Yaitu laknat dari yang tidak berdosa. Binatang-binatang ternak. Dari yang dan balahu. Yang tidak berdosa. Yaitu hewan-hewan ternak. Binatang-binatang buas. Serangga-serangga. Burung-burung. Semuanya ikut menyalahkan si pendosa tadi. Na'udzubillah min dhalik. Faslun. Pasal berikutnya. Al-ma'asi turithu dhul. Kemaksiatan akan menyebabkan seseorang menjadi rendah. Tadi disebutkan terhina di sisi Allah SWT. Sekarang rendah di hadapan manusia. Wa minha al ma'siyata turithu dhulla wala bud. Yang demikian karena kemaksiatan memang mewariskan kehinaan dan kerendahan dan itu mesti. Fa innal izzata kullal izz fi ta'atillah. Karena memang kemuliaan, seluruh kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul <clears throat> falillahi al izzah. Milik Allah lah al-izzah. wali rasulihi walil mu'minin kemuliaan itu milik Allah milik rasulnya milik mukminin tapi munafikin la yafqahun mereka nggak ngerti mereka nggak paham mereka mencari kemuliaan dengan kedudukan, mencari kemuliaan dengan kegagahan, mencari kemuliaan dengan harta, mencari kemuliaan dengan kekuatan, mencari kemuliaan dengan sekian banyak cara yang mereka cari. Apakah didapat? Tidak akan didapat. Karena kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil izzatu jami'a. Wa kana min du'a'i ba'd salaf oleh karena itu Man kana yuridu al izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka semestinya dia mencarinya dari Allah. Karena Allah SWT menyatakan man kana al izzata falil, falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah. Milik Allah lah seluruh kemuliaan. Bagaimana mencarinya kalau begitu? Carilah dari Allah dengan cara mentaati Allah. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, nggak akan mendapatkan kemuliaan. Faliyatlubha bita'atillah. Maka hendaklah mencarinya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu la yajiduha illa fi ta'atihi. Karena kemuliaan gak akan didapat kecuali dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana min du'ai ba'd salaf. Di antaranya doanya para salafus saleh. Allahumma a'izzani بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. bima'asiyatik. Lihat doanya mereka para salafus saleh. Ya Allah muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu. Dan jangan hinakan aku dengan dosa-dosa kepadamu. Meminta pada Allah taufik. Agar mendapatkan kemuliaan dengan ketaatan dan meminta kepada Allah taufik agar jangan sampai dia terhina karena dosa-dosa. Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Demikian ikhwan bin azakumullah. Karena kemuliaan milik Allah maka dicarinya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المع... ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه Kata Hasan al-Basri, walaupun keledainya meringkik, walaupun kuda-kuda mereka meringkik mengeluarkan suara inna dhallal ma'siyati la yufariqu qulubahum tetap kemaksiatan mereka tidak akan lepas dari hati mereka walaupun kudanya tunduk-tunduk taat padanya walaupun keledainya meringkik-ringkik karena nurut kepadanya tapi kehinaan tidak lepas di hatinya aballahu illa an yudilla man asahu Allah menolak kecuali untuk merendahkan ahli maksiat Allah tidak mau kecuali merendahkan ahli maksiat artinya ahli maksiat mesti akan dihinakan tidak terlihat saja sudah bisa menyebabkan dia terhina, apalagi terlihat dosa-dosanya. Dia berbuat dosa di kesendiriannya. Tiba-tiba di tengah manusia, dia menjadi tidak dihormati, rendah. Apalagi dosa-dosa yang jahir, yang terang-terangan. Lebih-lebih lagi. Paling tidak orang-orang mukmin gak akan suka kepadanya. Ahlus sunnah gak suka kepadanya. Orang-orang baik gak suka kepadanya. Ahlul fitrah gak suka kepadanya. Ini orang yang masih fitrahnya bersih, gak suka dengan ahli maksiat. Dari agama apapun dia. Karena yang namanya maksiat adalah fuhsh. Fuhsh itu maknanya tidak disukai oleh hati dan fitrah manusia. Kalau fitrahnya masih lurus. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Ra'aitu ad-dunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairu li nafsika 'isyanuha. Wal afsadat dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kata beliau, aku lihat dosa-dosa itu mematikan hati dan mewariskan kehinaan idmanuha. Idman itu terus-menerus. Kalau dia terus-menerus dalam dosa, akan merendahkan dia. wa tarku dzunubi hayatul qulubi dan meninggalkan dosa-dosa itu akan ada kehidupan hati. Meninggalkan dosa-dosa, hati jadi hidup. Wa khairun linafsika isyanuha dan lebih bagus bagi dirimu kalau engkau memaksiati kemaksiatan. Isyanuha, ini isyanu dunub. Menentang dosa-dosa, meninggalkan dosa-dosa. Itu khairul linafsik. Wa hal afsada illa al-muluka dan tidaklah merusak agama kecuali tiga golongan. Al-muluka wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Yang merusak agama tiga golongan. Pertama raja-raja yang zalim. Yang kedua ulama usu ahbaru su'in ulama ussu. Warubanuha ahli ibadah yang su, ahli ibadah yang jahil yang bodoh. Tiga golongan ini akan merusak agama. Raja-raja ketika dia zalim bermaksiat kepada Allah akan merusak agama. Pendeta-pendeta ahlul kitab tapi su akan merusak agama. Demikian pula yang mirip dengan mereka yaitu ulama usu orang-orang berilmu tetapi naudzubillah membela dosa-dosanya dengan berbagai macam hilah dengan berbagai macam tipu daya tipu daya memutarbalikan ayat dan hadis ini juga merusak agama waruhbanuha demikian pula para ahli ibadah ahli ibadah yang tidak berilmu akhirnya beribadah dengan kesesatan, dengan kebidahan, dengan balalah. Ini juga termasuk perkara yang akan menjadikan atau akan menjadi akibat dosa atau kejelekan dosa, yaitu kehinaan di tengah-tengah manusia. Faslun. Al-ma'asi tufsidul aqla. Yang berikutnya, bahwa kemaksiatan akan merusak akal. Alhamdulillah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha al ma'asi tufsidul aqla. Fa inna lil aqli nuran wal ma'siyatu tudfi'u al aqli wala budd. Kata beliau rahimahullah bahwa kemaksiatan-kemaksiatan akan merusak akal. Karena sesungguhnya akal itu memiliki cahaya Sedangkan kemaksiatan akan memadamkan cahaya akal tersebut. Dan itu mesti. Labud. Wa idha tufi'a nuruhu da'ufa wa naqsa. Kalau akal sudah tidak bercahaya, maka lemahlah akalnya dan berkuranglah akalnya. Perhatikan. Yang paling jelas mereka-mereka mudminul khamr. Orang yang sudah kecanduan khamr dan narkoba. Bagaimana akalnya? Ya. Dungu. Ya. Bebal. nggak mudah paham. Ya. Kasihan. Mereka-mereka yang sudah bertaubat dari urusan-urusan narkotik. Akalnya sudah kurang, sudah susah. Itu atharud dunub, bekas-bekas, akibat-akibat dosa. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ma'asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah kecuali akalnya akan hilang, akan rusak. Orang yang berbuat dosa di kesendiriannya, walaupun dosa-dosa yang sifatnya dolimuni nafsih, apakah onani atau masturbasi akan menjadikan dia tidak mudah paham, akalnya kurang. Di kelasnya ngelamun, ditanya, "Hah, apa? Kenapa? Dosa-dosa di kamarnya. Dosa-dosa di kamar mandinya yang dia lakukan." Menyebabkan dia nakesul akal, kurang akalnya, kurang paham, nggak cepat tanggap, ngelambiar, sering ngelamun. Na'udzubillah ujung-ujungnya junun. Ya, hati-hati. Ya, ya. Jangan anggap remeh masalah ini. Ya. Khonibilina azakumullah. Ya. Ada zahir, ini tampak. Belum lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang sudah jelas-jelas kebodohannya nyata adalah fa innahu law hadara aqluhu la hajazahu anil ma'siyah. Kalau saja dia cerdas, kalau saja dia akil, hadara aqluhu, berakal dan akalnya hadir, sempurna, sehat walafiat, la hajazahu anil ma'siyah. Pasti dia nggak akan bermaksiat. Kalau akalnya sehat. Kalau akalnya cerdas, pandai, nggak akan bermaksiat. Mengapa demikian? Karena dia tahu dengan akalnya, cerdas bahwa ini Allah melihat saya. Itu cerdas namanya. Wa Rabbi Ta'ala, dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun kecuali ubun-ubunnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qahrihi, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muttali'un alaih, dalam keadaan Allah melihatnya, memperhatikannya. Ini qulna azakumullah. Orang yang cerdas akan berpikir ke sana. Wa fi darihi ala bisatih dia berbuat kemaksiatan kepada Allah, di hadapan Allah, dilihat oleh Allah, di tanah milik Allah, di bumi Allah, dengan naungan langit Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cerdas, nggak akan berani berbuat dosa. Kalau akalnya sehat, nggak akan berani. Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya satu permasalahan menjawab dengan hadis. Orang tadi berkata, Apakah kau sependapat dengan hadis ini? Apakah kau cocok dengan hadis ini? Terkejut Imam Syafi'i. Marah dia. Tersinggung dengan pertanyaan itu. Ayu ardin tuqilluni wa ayi sama'in tudhilluni bumi mana yang akan aku pijak langit mana yang akan menaungi aku kalau aku mendengar hadis kemudian aku tidak sependapat perhatikan orang cerdas. Aku menginjak bumi-bumi Allah. Aku dinaungi langit-langit Allah. Kemudian aku menentang Rasul Allah. Tidak. Bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku? Kalau aku berani-berani menentang Allah dan menentang utusannya. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka orang-orang cerdas berpikir. Apakah aku berbuat maksiat di hadapan Allah? Di bawah kekuasaan Allah? di bawah pandangan Allah Subhanahu wa taala, di bumi Allah, di hamparan Allah, dalam keadaan malaikatun syuhud, dalam keadaan malaikat-malaikat menonton dia berbuat dosa. Nadhiruna ilai semuanya melihat dia berbuat dosa. Wawaidul Quran yanhahu, wawaidul iman yanhahu, wawaidul mauti yanhahu, wawaidun nari yanhahu. Padahal semua sudah melarang peringatan Al-Quran, melarang dia berbuat dosa. Dorongan iman melarang, jangan berbuat dosa. Kematian melarang dia berbuat dosa. Saya bentar lagi mati. Apa yang akan saya katakan di hadapan Allah? Wanar, berita tentang neraka juga melarang dia. bil ma'asiyah min khairi dunya wal akhirah ad'af ad'af mayasul lahu minas surur wal Hilang atau apa yang hilang dari dia dengan dosanya, apa yang hilang dari dia dengan dosanya itu lebih banyak berlipat kali berlipat kali berlipat kali daripada kenikmatan sesaat ketika berdosa. Wah, perasaannya lezat, nikmat. Sesaat. Tapi yang hilang darimu, adhaaf, adhaaf, adhaaf yang hilang darimu sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak, maka akal yang cerdas nggak akan mengganti sesuatu yang sekian banyaknya diganti sesuatu yang sejenak, yang sesaat. Faal yuqdi ma'ala istihana bidhalika kulli wal istighfabihi du'aqlin dua salim. Kata Muqayyim, apakah mungkin akan maju mengerjakan sesuatu yang menghinakan dia, yang merendahkan dia, yang menjadikan dia hilang hak-haknya, hasil-hasil atau apa harapan-harapan di akhiratnya buyar hanya karena perkara yang sesaat sejenak. Apakah mungkin akan memilih hal itu? Zu aklin salim. Apakah akan memilih dosa tadi? Orang yang akalnya cerdas. Tak Itu saja sudah membuktikan. Kalau orang berdosa, berarti akalnya kurang. Ahli maksiat, akalnya kurang. Sebab mereka tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan merusak dirinya. Apa yang dia lakukan menghinakan dirinya. Apa yang dia lakukan di hadapan Allah, di bumi Allah, di bawah naungan langit Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, malu paling tidak. Paling tidak dia harus malu. Kalau cerdas. Sayangnya kebanyakan mereka tidak cerdas. Qul demikian min asbab atau min athar dulu Akibat-akibat jelek dari dosa-dosa. Nasallahu salam al-afiyah. Semoga Allah Ta'ala membantu kita memberikan taufik untuk bisa menghindari dosa-dosa dan semoga